mulia ini Amalan-amalan Yang agung Yang bisa menjadi bekal kita untuk menuju pada hari akhir dan juga mengurangi dosa-dosa kita dan betapa butuhnya kita sebagai seorang hamba Allah SWT dengan tambahan kebaikan dan juga butuh dengan amalan-amalan yang bisa mengurangi dosa-dosa kita. Rasulullah SAW bersabda Man sama Ramadan Imanan wahtisaban Gufira lahu ma taqaddama min dambih Berang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan Karena iman Dan juga karena mengharap Pahala dari Allah SWT Maka akan diampuni Dosanya yang telah lalu Beliau SAW juga mengatakan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang mengerjakan salat malam, salat tarawih di bulan Ramadan karena iman dan juga mengharap pahala dari Allah SWT maka akan diampuni dosanya yang telah lalu dan juga amalan-amalan yang lain dan hendaknya seorang muslim dan juga muslimah tidak lupa di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beristianah yaitu meminta pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan ibadah ini. Tidak mungkin kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang mulia ini di bulan Ramadan ini kecuali dengan pertolongan dan kemudahan yang Allah berikan. Oleh karena itu di dalam surat Al-Fatihah Iyaka na'budu Wa iyaka nasta'in Ya Allah Hanya lah kami menyembah Beribadah Dan hanya lah kami Mohon pertolongan Karena tidak mungkin Kita bisa beribadah kepada Allah Kecuali dengan pertolongan Allah SWT Dan diantara Doa Nabi SAW Di dalam salat adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik Ya Allah tolonglah aku untuk berzikir kepadamu dan juga untuk bersyukur kepadamu dan juga untuk beribadah yang baik kepadamu Oleh karena itu seorang muslim selain dia beribadah kepada Allah SWT maka janganlah dia lupa untuk memohon pertolongan kepada Allah oleh karena itu dulu para sahabat dan juga Rasulullah SAW mengatakan Laulallah Mahtadaina Wala tasaddaqna Wala sallaina Kalau bukan karena Allah SWT Niscaya kita tidak akan mendapatkan hidayah Dan juga tidak akan sholat Dan juga tidak akan bersadaqah Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT Materi yang akan kita sampaikan Pada sore hari ini adalah tentang keutamaan kota Madinah dan juga adab-adab berziarah di kota ini. Namun sebelum kita mulai, saya persilakan untuk agak maju ke depan. Agak maju ke depan aja, Pak. Mendekatannya mendekat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kota Al-Madinah kota Rasulullah SAW ini adalah termasuk kota yang cukup lama. Sebelum Rasulullah SAW datang ke kota ini, kota ini sudah didiami oleh orang-orang Yahudi yang mereka telah datang terlebih dahulu daripada yang lain. Mereka datang ke sini berhijrah kurang lebih pada awal abad Masehi abad yang pertama Masehi dan di antara kabilah yang paling besar di antara kabilah-kabilah orang Yahudi adalah tiga kabilah. Yang pertama adalah Bani Quraidah. Kemudian yang kedua adalah Bani Nadir. Kemudian yang ketiga adalah Bani Qainuqa. Ini adalah tiga kabilah yang besar dari orang-orang Yahudi yang sudah sejak lama mereka tinggal di kota Madinah ini sebelum datangnya orang-orang Arab. Baru pada awal abad yang ketiga Masehi datanglah orang-orang Arab yang berasal dari Yaman setelah pecahnya bendungan Ma'rib mereka hijrah ke sini dan mereka adalah orang-orang Khazraj dan juga Aus. Dua kabilah besar di antara kabilah-kabilah Arab. Kemudian masing-masing dari mereka bersekutu dengan orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Suku Aus ini bersekutu dengan Bani Quraidah dan juga Bani Nadir. Adapun Khazraj bersekutu dengan Bani Qainuqa. Dan Madinah ini sebelum Rasulullah SAW datang ke kota ini memiliki nama yang lama yaitu Yathrib. Yathrib ini adalah nama lama dari kota Rasulullah SAW ini Dan penyebutannya Ada di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan Wa idqalat ta'ifatum minhum Ya ahla yathrib La muqamalakum farji'u Allah mengatakan Dan ketika Sekelompok dari orang-orang Munafik Berkata kepada para penduduk Madinah Yaitu kaum muslimin di saat perang Khandaq. Mereka mengatakan ya ahla Yathrib, wahai penduduk Yathrib. Maksudnya adalah penduduk Madinah. Kemudian ketika Rasulullah SAW dan juga para sahabat hijrah ke kota Madinah ini, ke kota ini, maka beliau mengganti nama Yathrib ini dengan Al-Madinah. Mengganti nama Yathrib ini dengan Al-Madinah dan penyebutannya juga ada di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahli al-Madinah maradu 'ala nifaq dan di antara orang-orang yang ada di sekitar kalian dari orang-orang Badui Arab munafiqun ada di antara mereka yang menjadi orang-orang munafik. Wa min ahli Madinah. Demikian pula ada di antara penduduk Madinah ini maradu 'ala nifaq yang mereka terus-menerus di atas kenifakan. Jadi di antara penyebutan kota Madinah di dalam ayat Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an adalah yang ada di dalam ayat ini. Dan Rasulullah SAW setelah beliau datang ke sini Maka Allah SWT memberikan banyak keutamaan Terhadap kota Madinah ini Yang nanti insya Allah akan kita sebutkan Adapun nama yang baru Yaitu Al-Madinah Al-Munawwarah Maka tambahan Al-Munawwarah Ini adalah tambahan yang baru Yang artinya adalah yang diberikan cahaya Artinya Al-Madinah Yang diberikan cahaya Atau yang bercahaya Maksudnya Adalah diberikan cahaya keislaman Diberikan cahaya keislaman Dan ini adalah gelar untuk Kota Rasulullah SAW ini Yang banyak dipakai Oleh orang-orang di zaman sekarang Adapun para ulama Di zaman dahulu maka mereka banyak menggunakan kota atau menggunakan kata Al-Madinah atau Madinatun Nabi atau Al-Madinah An-Nabawiyah atau Madinatu Rasulullah SAW dan seterusnya. Ini yang sering dipakai oleh para ulama dan disebutkan di dalam kitab-kitab mereka. Masuk kita kepada pembahasan yang pertama yaitu tentang keutamaan kota Al-Madinah ini Telah datang di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW Keutamaan-keutamaan kota Madinah Di antaranya yang pertama bahwasanya Allah SWT Telah menjadikan kota ini Adalah salah satu dari Tanah haram Rasulullah SAW bersabda Inna Ibrahimah حرم Makkah wa حرمت المدينة Sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan kota Mekah dan sesungguhnya aku telah mengharamkan kota Madinah. Dan jadi maksud dengan mengharamkan di sini adalah menampakkan keharaman. Dan pada hakikatnya yang mengharamkan adalah Allah SWT Dialah yang menghalalkan dan juga mengharamkan Adapun para anbiya dan juga para rasul Maka tugas mereka hanya menyampaikan Jadi maksud ucapan beliau Wa inni haramtul madinah Sungguhnya aku mengharamkan kota Madinah Adalah menampakkan keharaman kota Madinah ini di hadapan manusia Dan tanah haram di kota Madinah ini sudah ada batasnya dari syariat. Syariat sudah membatasi tanah haram. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis. Beliau mengatakan, Inni haramtu ma baina labatai al-Madinah ayyuqta'a idahuha au yuqtala sayduha. Beliau SAW mengatakan Sesungguhnya aku telah mengharamkan Apa yang ada Di antara dua labah Kota Madinah Labah Dalam bahasa kita adalah Lahar yang sudah dingin Atau lahar dingin Dan lahar ini Sampai sekarang masih ada Yang posisinya berada Di sebelah timur dan juga barat kota Madinah di zaman Rasulullah SAW. Labah atau lahar dingin yang ada di sebelah timur ini dinamakan dengan Wakim, dan sampai sekarang masih dinamakan dengan Wakim. Adapun yang di sebelah barat namanya adalah Al-Wabirah. Dan ketika Rasulullah SAW dan juga para sahabat melakukan perang Khandaq mereka menggali parit yang berawal dari labah yang ada di sebelah barat yaitu labah Al-Wabirah menuju ke labah yang ada di sebelah timur yaitu labah Waqim. Ini disambung oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat dengan parit ini. Ini adalah batas timur dan juga barat. Adapun tanah haram atau batas dari tanah haram sebelah utara dan juga sebelah selatan adalah tercantum di dalam sabda Nabi Sallam, al Madinah tu haramun ma Bayna airin ila thaur. Kota Madinah ini adalah tanah haram dari mana? Dari air sampai thaur. Dan air ini adalah nama sebuah bukit yang ada di sebelah selatan kota Madinah yang posisinya dekat dengan Mikot dengan Bi'r Ali. Adapun Thaur ini adalah bukit yang ada di sebelah utara Gunung Uhud dan sampai sekarang masih bernama Thaur. Ini adalah batas dari tanah haram sebelah utara dan juga sebelah selatan. Jadi tanah haram batas-batasnya sudah ditentukan oleh syariat. Dan untuk di zaman sekarang Kota Madinah Ini lebih luas daripada tanah haram itu sendiri Ada sebagian kota Madinah Yang ada di luar tanah haram <clears throat> Jadi tidak semua Kota Madinah ini tanah haram Ada sebagian kota Madinah yang masuk dalam tanah haram Dan ada sebagian kota Madinah yang ada di luar tanah haram Ini adalah keutamaan kota Madinah yang pertama bahwasanya Allah SWT telah menjadikan kota ini sebagai salah satu dari tanah haram Di antara hukum-hukum yang berkaitan dengan tanah haram Yang ada di kota Madinah ini Dilarang kita untuk memotong tumbuh-tumbuhan yang ada di tanah haram Dan jadi masuk dengan tumbuh-tumbuhan di sini adalah tumbuhan yang ditumbuhkan oleh Allah SWT tanpa ada campur tangan manusia. Adapun tanam-tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang ditanam dan dirawat oleh manusia, maka ini tidak mengapa dipotong. Seperti tumbuh-tumbuhan dan juga tanam-tanaman yang ditanam di taman-taman yang ada di kota Madinah atau di pinggir-pinggir jalan maka ini tidak masalah untuk dipotong. Dan di antara hukum-hukumnya adalah dilarang kita untuk berburu di tanah haram ini. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Au yuqtala sayduha" atau dibunuh hewan buruan yang ada di kota ini. Kemudian di antara keutamaan kota Madinah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalam kota Madinah ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahumma barik lana fi thamarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina." Wabarik lana fi muddina Beliau SAW pernah mengatakan Ya Allah Berkailah untuk kami Di dalam buah-buahan kami Dan berkailah untuk kami Di dalam kota Madinah kami Dan berkailah untuk kami Sok kami Dan berkailah untuk kami Mut kami Rasulullah SAW di dalam hadis ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan terhadap kota Madinah ini. Dan jadi maksud dengan al-barakah adalah ziyadatul khair wa thabatuhu. Yang dimaksud dengan keberkahan adalah tambahan kebaikan dan juga langgengnya kebaikan tersebut di dalam kota Madinah ini. Ini yang dimaksud dengan berkah yaitu tambahan kebaikan dan juga langgengnya kebaikan tersebut di dalam kota Madinah ini. Kemudian di antara keutamaan kota Madinah seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, innal innal imana la ya'rizu ilal Madinah kama ta'rizu al hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya iman ini akan kembali ke kota Madinah sebagaimana kembalinya seekor ular ke dalam sarangnya. Para ulama menyebutkan maksud dari hadis ini bahasanya manusia akan senantiasa tertuju hati-hati mereka untuk menuju ke kota Madinah ini. Dan di antara keutamaan kota Madinah, Rasulullah SAW telah mendorong dan menganjurkan umatnya untuk tinggal di kota Madinah ini. Beliau wasallam mengatakan, "Man istata'a minkum ayyamuta bil Madinah falyamut biha fa inni ashfa'u liman yamutu biha." Kata beliau wasallam, barang siapa di antara kalian yang bisa untuk meninggal di kota Madinah, maka hendaklah dia meninggal di dalamnya. Karena sesungguhnya aku akan memberikan syafaat kepada orang yang meninggal di kota Madinah ini. Dan maksud dari sabda beliau ini adalah dorongan dan anjuran bagi kita semua untuk tinggal di kota Madinah ini sampai meninggal. Beristiqamah di atas ketaatan kepada Allah di kota Madinah ini sampai meninggal. Dan pahalanya bahwasanya Rasulullah SAW akan memberikan syafaat kepada orang yang meninggal di kota ini. Ini adalah beberapa keutamaan kota Madinah dan di sana masih banyak keutamaan-keutamaan yang lain kita sebutkan sebagiannya. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang adab-adab orang yang berziarah ke kota Madinah ini. Ada berziarah ke kota Madinah adalah menziarai lima tempat yang terdiri dari dua masjid dan tiga kuburan. Di sana ada lima tempat yang disyaratkan untuk diziarahi di kota Rasulullah SAW ini. Lima tempat tersebut terdiri dari dua masjid dan juga tiga kuburan. Yang pertama adalah Masjid Nabawi Masjid Rasulullah SAW ini Masjid ini Dibangun Ketika Rasulullah SAW Pertama kali masuk ke kota Madinah Hal yang pertama Yang beliau lakukan Ketika beliau sampai ke kota Madinah Adalah membangun masjid Yaitu Masjid Nabawi dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW dan juga para sahabat membangun Masjid Nabawi ini selama 12 hari. Sebelum beliau SAW membangun rumahnya. Dan selama beliau dan juga para sahabat membangun masjid ini, beliau SAW tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari yang letaknya zaman dulu kurang lebih di sebelah selatan timur Masjid Nabawi. Baru setelah itu Rasulullah SAW setelah setelah menyelesaikan pembangunan Masjid Nabawi ini, beliau membangun dua rumah untuk dua istri beliau, yaitu Saudah bintu Jamah dan juga Aisyah radhiallahu anha. Karena saat itu Ketika beliau sampai ke kota Madinah Beliau baru memiliki dua istri Setelah meninggalnya Khadijah Tiga tahun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke kota ini Dan masjid ini Yaitu Masjid Nabawi Telah memiliki Telah diperluas beberapa kali Dan di zaman Rasulullah SAW Awal beliau membangunnya ukurannya kurang lebih 30 kali 35 meter. Kemudian pada tahun 7 Hijriah setelah perang Khaybar beliau memperluas masjid beliau ini sehingga menjadi 50 meter kali 50 meter. Dan ziarah ke Masjid Nabawi ini adalah tujuan utama kita datang ke kota Rasulullah SAW ini. Jadi tujuan utama dan pertama datang ke kota Rasulullah SAW ini adalah untuk berziarah ke masjid Rasulullah SAW ini. Bagaimana cara berziarahnya? Yaitu dengan melakukan solat di dalam masjid Nabawi ini. Keutamaannya adalah yang tersebut di dalam sebuah hadis yang sahih salatun fi masjid hadza khairun min alfi salatin fi masiwahu siwahu illa al-masjidil haram salat sekali di masjidku ini lebih baik daripada seribu kali salat di masjid yang lain kecuali di Masjidil Haram. Dan ini menunjukkan keutamaan yang besar dan pahala yang banyak Salat sekali di masjid Nabawi Itu lebih baik daripada Seribu kali Salat di masjid yang lain Dan betapa Butuhnya kita Dengan tambahan pahala karena nanti pada hari kiamat Akan ditimbang kebaikan kita Akan ditimbang kebaikan kita Allah SWT mengatakan فَأَمَّا مَنْ تَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ Allah mengatakan Adapun orang yang berat timbangannya Yaitu timbangan kebaikannya Maka dia berada di dalam kehidupan yang memuaskan Kapan? Ketika timbangan kebaikan dia berat Wa amma man khaffat mawazinuh adapun orang yang ringan timbangannya timbangan kebaikannya fa ummuhu hawiyah maka dia berada di dalam hawiyah. Wa ma adraka ma Tahukah kamu apa itu hawiyah? Narun ha narun hamiyah. Yaitu neraka api yang menyala-nyala. Ini menunjukkan kepada kita tentang betapa butuhnya kita dengan tambahan kebaikan. Dan ini kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Bahasanya solat di Masjid Nabawi itu lebih baik daripada seribu kali solat di masjid yang lain. Bukan dua kali lipat, bukan lima kali lipat, bukan sepuluh, bukan seratus, akan tetapi seribu kali lipat. Ini adalah menunjukkan rahmat dan juga kasih sayang Allah kepada kita semua Dan perlu kita ketahui bahwasanya keutamaan seribu kali lipat Itu mencakup Salat fardu Dan juga salat sunnah Mencakup Salat fardu Dan juga salat sunnah Jadi salat fardu sekali di Masjid Nabawi ini Lebih baik daripada Seribu kali salat fardu Di masjid yang lain Salat asar sekali di Masjid Nabawi ini lebih baik daripada seribu kali sholat asar di masjid yang lain. Demikian pula mencakup sholat sunnah. Orang yang sholat duha di Masjid Nabawi maka ini lebih baik daripada seribu kali sholat duha di masjid yang lain. Karena beliau SAW mengatakan Salatun fi masjidi Salat sekali di masjidku Beliau tidak mengatakan sholat fardu Atau mengatakan sholat sunnah Beliau hanya mengatakan sholatun Menunjukkan bahasanya ini adalah mutlak Tidak terikat, tidak mukayat, Artinya sholat di sini mencakup sholat fardu Maupun sholat sunnah Kemudian perlu kita ketahui bahasanya Keutamaan seribu kali lipat ini Bukan hanya mencakup masjid yang asli yang ada di zaman Rasulullah SAW. Akan tetapi juga mencakup masjid perluasan. Karena Masjid Nabawi ini sudah diperluas beberapa kali. Yang pertama kali memperluas adalah Rasulullah SAW. Kemudian di zaman Umar, di zaman Uthman, dan seterusnya sampai yang terakhir kali 20 tahun yang lalu di zaman Raja Fahad rahimahullah. Jadi Masjid Nabawi ini sudah diperluas beberapa kali. Dan keutamaan seribu kali lipat ini mencakup masjid yang asli maupun yang perluasan. Dalilnya adalah bahwasanya dua khalifah yang merupakan khulafa ar yaitu Umar bin Al-Khattab dan juga Uthman bin Affan beliau berdua telah memperluas Masjid Nabawi ini ke arah selatan yaitu ke arah kiblat. Di zaman beliau berdua beliau berdua memperluas Masjid Nabawi ini ke tiga arah yaitu ke arah selatan, kemudian arah barat dan juga arah utara. Dan beliau berdua tidak memperluas Masjid Nabawi ini ke arah timur karena di situ ada rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya perluasan ini tidak mengambil hukum masjid yang asli, niscaya dua orang khalifah ini yaitu Umar bin Khattab dan juga Uthman bin Affan tidak akan memperluas Masjid Nabawi ke arah selatan. Kenapa? Karena di arah selatan ini ada imam dan di arah selatan Ini ada saf yang pertama Yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW Khairu sufu firrijal awaluha Sebaik-baik saf bagi laki-laki Adalah saf yang pertama Para ulama mengatakan Seandainya Masjid perluasan tidak mengambil Hukum masjid yang asli Nisaya dua orang khalifah ini Yaitu Umar bin Khattab dan juga Uthman bin Affan tidak akan memperluas Masjid Nabawi ke arah selatan. Supaya apa? Supaya imam dan juga saf yang pertama tetap mendapatkan pahala seribu kali lipat. Tapi ternyata mereka memperluas Masjid Nabawi ke arah selatan. Ini menunjukkan bahwasanya hukum perluasan masjid ini mengambil hukum asal dari masjid atau masjid yang asli. Kemudian yang selanjutnya tentang hukum orang yang sholat di halaman Masjid Nabawi. Para ulama telah berbeda pendapat. Apakah halaman masjid ini mengambil hukum masjid atau tidak? Dan pendapat yang pertengahan dan lebih dekat kepada kebenaran bahwasanya halaman masjid apabila dipagari maka dia mengambil hukum masjid. Contohnya seperti yang ada di Masjid Nabawi ini. Halaman Masjid Nabawi ini ada pagarnya. Oleh karena itu dia mengambil hukum masjid. Jadi orang yang sholat di halaman Masjid Nabawi maka diharapkan dia mendapatkan pahala seribu kali lipat. Dan ini yang dikuatkan oleh sebagian guru kita yang ada di sini bahwasanya halaman Masjid Nabawi ini mengambil hukum masjid. Artinya diharapkan orang-orang yang sholat di halaman Masjid Nabawi mendapatkan seribu kali lipat. Cuma lebih hati-hatinya bagi seorang penziarah yang sudah jauh-jauh datang dari negaranya untuk tidak sholat kecuali di dalam masjid. Yang pertama supaya lebih tenang hatinya dan keluar dari perbedaan para ulama. Kemudian yang kedua, untuk mengisi kekosongan di soft-soft yang pertama. Untuk mengisi kekosongan yang ada di soft-soft yang pertama. Jadi hati-hatinya bagi seorang penziarah yang sudah datang jauh-jauh dari negaranya supaya tidak sholat kecuali di dalam masjid untuk keluar dari supaya keluar dari khilaf dan perbedaan para ulama dan juga lebih tenang hatinya dan yakin bahasanya dia mendapatkan seribu kali lipat. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya di dalam Masjid Nabawi ini ada sebuah tempat yang disifati oleh beliau sebagai raudhatun min riyadil jannah. Taman di antara taman-taman surga. Beliau SAW mengatakan, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Antara rumahku dengan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Dan rumah Rasulullah SAW posisinya di zaman dahulu ada di sebelah timur Masjid Nabawi. Rumah Aisyah, rumah Saudah, rumah Sofiyah Zainab binti Jahash Zainab binti Huzaimah kecuali rumah Hafsah rumah Hafsah ini berada di sebelah selatan Masjid Nabawi atau sebelah selatan timur Masjid Nabawi Beliau mengatakan Baina baiti wa mimbari Antara rumahku Dengan mimbarku Dan mimbar beliau saat itu berada Kurang lebih di pertengahan masjid tapi agak condong ke arah barat. Beliau mengatakan antara rumahku dengan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Dan yang di sini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dan para ulama berbeda pendapat ketika mereka memaknai dari kalimat raudhah min riyadil jannah. Apa makna dari taman di antara taman-taman surga? Ada sebagian mengatakan bahwasanya yang dimaksud daerah tersebut pada hari kiamat akan dipindah ke dalam surga. Daerah tersebut pada hari kiamat akan dipindah ke dalam surga, artinya menjadi bagian dari surga. Dan ada sebagian ulama yang lain mengatakan yang dimaksud dengan raudhah di sini, taman di sini bahwasanya disunahkan kita untuk melakukan beberapa amalan amal soleh di mana amal soleh tersebut adalah sebab masuknya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagian guru kami yang ada di sini mengatakan di antara amalan yang disunahkan untuk dilakukan di raudhah adalah solat nafilah solat sunnah bukan sholat wajib. Adapun sholat wajib maka tetap disunahkan dilakukan di saf yang pertama. Sholat sunnah contohnya seperti sholat duha, sholat tahajud, sholat rawatib. Ini disunahkan dikerjakan di raudhah, dianjurkan untuk dikerjakan di raudhah. Di antara amalan yang disunahkan dikerjakan di sana adalah membaca Al-Quran dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diperhatikan bahwasanya kita dianjurkan untuk melakukan ibadah di sana apabila memang dimudahkan. Ada kemudahan. Adapun kalau kita harus memudarati diri kita sendiri atau memudarati orang lain, maka itu tidak dianjurkan. Karena beliau SAW mengatakan la darara wala dirar. Tidak boleh kita memudarati diri kita sendiri Dan juga tidak boleh memudarati orang lain Hukum Sholat sunnah Di raudah adalah mustahab Dianjurkan Dan menyakiti orang lain Adalah sesuatu yang diharamkan Tidak boleh hanya karena sesuatu yang sunnah Dan dianjurkan Kemudian kita melanggar Larangan diantara larangan-larangan Allah SWT oleh karena itu silahkan kita sholat di Raudhah apabila memang dimudahkan. Kemudian tersebar di kalangan kaum muslimin bahwasanya orang yang datang ke kota Madinah ini maka disyariatkan dia untuk sholat arba'in yaitu sholat selama 40 waktu di Masjid Nabawi ini mereka mengatakan demikian berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad man shalla fi masjid hadza arba'ina salatan la tafutuhu salatun kutibat lahu bara'atun minan nar wa najatun minal adzab wa bari'a minan nifaq yang artinya barang siapa yang salat di masjidku ini 40 salat Tidak pernah ketinggalan satu salat pun Maka ditulis baginya Keselamatan dari adab Keselamatan dari neraka Dan keselamatan Dari adab Wabari aminan nifak Dan juga akan Terlepas dari kenifakan Dari sifat-sifat Orang munafik Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sebagian ulama telah menghukumi hadis ini dengan doif. Itu hadis yang lemah. Karena di dalamnya ada seorang rawi yang majhul. Yaitu seorang rawi yang tidak diketahui keadaannya. Sehingga sanad hadis ini adalah sanad yang doif. Yang lemah. Artinya tidak boleh dijadikan hujah dan tidak boleh diamalkan dan seorang muslim dan juga muslimah berusaha untuk memperbanyak solat di Masjid Nabawi ini bukan berdasarkan hadis yang doif ini akan tetapi berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang telah kita sebutkan di awal pertemuan tadi. Salatun fi masjid hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidil haram. Salat sekali di masjidku ini lebih baik daripada seribu kali sholat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang hendaknya mendorong kita semua untuk memperbanyak sholat di Masjid Rasulullah SAW ini dengan tanpa membatasi dengan bilangan, dengan bilangan 40, 30, 50 atau bilangan yang lain. Jadi selama kita mampu untuk sholat di sini maka kita kerjakan. Itu adalah tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan berziarah di Masjid Nabawi. Masjid yang kedua yang disyariatkan untuk diziarahi adalah Masjid Kuba. Dan Masjid Kuba ini lebih dulu dibangun daripada Masjid Nabawi. Karena Rasulullah SAW Sebelum beliau masuk ke kota Madinah ini Ketika beliau berhijrah Beliau mampir terlebih dahulu Di desa Kuba Yang posisinya kurang lebih 5 kilo dari Masjid Nabawi ini Ya ke arah selatan Karena beliau datang dari arah selatan Beliau mampir ke desa Kuba dan dalam sebuah riwayat disebutkan beliau tinggal di sana selama 14 hari. Dan selama itu beliau membangun pondasi Masjid Kuba. Baru setelah itu beliau melanjutkan perjalanan menuju kota Madinah dan membangun Masjid Nabawi ini. Dan Masjid Kuba karena dia dibangun oleh seorang nabi, maka Allah Swt memberikan keutamaan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan man tatahara fi baitihi thumma ata masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah Barang siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian datang ke Masjid Quba dan salat di dalamnya sebuah salat maka dia akan mendapatkan pahala umrah Barang siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian datang ke Masjid Quba dan salat di dalamnya sebuah salat maka dia akan mendapatkan pahala umrah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah. Dan dahulu Rasulullah SAW setiap pekan beliau datang ke Masjid Kuba. Abdullah bin Umar mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti Masjid Kuba kulla sabtin masyian wa rakiban yusalli fihi raka'atain." Dahulu Nabi SAW mendatangi Masjid Kuba setiap Sabtu, setiap pekan. Masyian warakiban, baik dengan berjalan kaki maupun dengan naik kendaraan. Fayusalli fihi rakatain Kemudian beliau sholat di dalam Masjid Kuba dua rakaat. Ini menunjukkan bahasanya Rasulullah SAW Beliau setiap pekannya datang ke Masjid Kuba untuk melakukan sholat di dalamnya dengan keutamaan yang tadi disebutkan di dalam hadis yang pertama. Dan keutamaan ini yaitu mendapatkan pahala umrah ini mencakup sholat fardu maupun sholat sunnah. Mencakup sholat fardu maupun sholat sunnah. Jadi orang yang datang ke Masjid Kuba dan sholat fardu di sana akan mendapatkan pahala umrah Demikian pula orang yang datang ke sana dan melakukan sholat sunnah ini juga akan mendapatkan pahala umrah. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang pertama beliau mengatakan fasalla fihi salatan. Kemudian salat di dalam Masjid Kuba salatan sebuah salat. Artinya ini mencakup salat fardu maupun salat sunnah. Kemudian ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam man tatahhara fi baitihi Barang siapa yang bersuci dari rumahnya. Ini tidak menunjukkan syarat. Tidak menunjukkan syarat untuk mendapatkan pahala umrah ini. Para ulama menyebutkan bahwasanya makna dari man tatahhara fi baitihi barang siapa yang bersuci dari rumahnya ini menunjukkan kepada kita bahwasanya yang disyariatkan atau orang yang dianjurkan untuk pergi ke Masjid Kuba adalah orang-orang yang ada berada di sekitar Masjid Kuba. Di antaranya adalah penduduk desa Kuba dan juga orang-orang Madinah di zaman sekarang ini termasuk di antaranya orang-orang yang berziarah ke Masjid Rasulullah SAW ini. Apabila mereka sudah sholat di Masjid Nabawi, dan mereka memiliki kesempatan maka dianjurkan mereka untuk sholat di Masjid Kuba. Jadi ucapan beliau man tatahara fi baitihi barang siapa yang bersuci dari rumahnya ini bukan merupakan syarat. Artinya seandainya kita datang ke Masjid Kuba dalam keadaan tidak bersuci kemudian kita bersuci di tempat wudu tempat wudu yang ada di Masjid Kuba maka kita insya Allah tetap mendapatkan pahala umrahnya Tetap mendapatkan pahala umrah Cuma yang lebih afdal Adalah kita berwudu dari rumah Dari hotel Karena yang demikian itu lebih Mengumpulkan niat kita Lebih mengumpulkan niat kita Kemudian yang selanjutnya Adalah kita disyariatkan untuk berziarah ketiga kuburan jadi yang pertama dan kedua adalah masjid Kemudian setelah itu kita disyariatkan Untuk berziarah ketiga kuburan Kuburan yang pertama Adalah kuburan Rasulullah SAW Dan dua orang sahabat beliau Rasulullah SAW Meninggal pada tahun 11 Hijriah Dan beliau Menghembuskan nafas yang terakhir di kamar Aisyah radhiallahu anha. Kemudian beliau dikuburkan di kamar tersebut. Karena termasuk kekhususan para nabi dan rasul apabila meninggal dikuburkan di tempat dia meninggal. Para sahabat di awal mereka berselisih pendapat di mana akan menguburkan Rasulullah SAW. Sampai datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW yang paling berilmu di antara mereka beliau mengatakan sami'tu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam syai'an ma nasituhu aku mendengar dari nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang tidak pernah aku melupakannya ma qabadallahu nabiyyan illa fil mawdhi'i alladhi yuhibbu ayyudfana fihi Tidaklah Allah SWT mencabut ruh seorang nabi kecuali di tempat yang dia cinta apabila dikuburkan di tempat tersebut. Kemudian beliau mengatakan idfanuhu fi maudhi'i firashihi. Maka adalah kalian menguburkan beliau sallallahu alaihi wasallam di tempat tidur beliau. Akhirnya para sahabat radhiyallahu anhum menguburkan Rasulullah wasallam di tempat di mana beliau meninggal. Dua tahun kemudian meninggal Abu Bakar As-Siddiq dan dikuburkan persis di belakang kuburan Rasulullah SAW. Dan kepala beliau sejajar dengan pundaknya Rasulullah SAW. Jadi agak ke bawah. Sepuluh tahun kemudian, pada tahun 23 Hijriah, meninggal Umar bin Khattab radhiallahu anhu dan dikuburkan di belakang Abu Bakar As-Siddiq dan kepala Umar radhiyallahu anhu sejajar dengan pundaknya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ketiga orang ini yaitu Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar dan juga Umar dikuburkan di rumah Aisyah. Dikuburkan di rumah Aisyah. Aisyah sendiri pemilik kamar ini dikuburkan pada tahun 57 Hijriah di Dikuburkan pada tahun 57 Hijriah di Karena setelah dikuburkan Umar bin Khattab tidak ada tempat yang lain untuk menguburkan orang di situ. Nah, kemudian apa yang kita lakukan ketika berziarah ke makam Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar dan Umar pernah dicontohkan oleh sebagian sahabat yaitu Abdullah ibnu Umar radhiallahu anhu, putra dari Umar bin Khattab radhiallahu anhu. Beliau pernah berziarah ke makam Rasul dan caranya adalah kita datang dari depan. Kita datang dari depan dengan menghadap ke kuburan Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar dan Umar. Seraya mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah Warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum ya Abu Bakar warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum ya Umar warahmatullahi wabarakatuh Jadi kita mengucapkan salam Terhadap satu persatu dari mereka Dengan menghadap ke kuburan Jadi ketika kita mengucapkan salam Kita menghadap ke kuburan Termasuk kalau kita Mengucapkan salam di kuburan yang lain Ketika mengucapkan salam Ini sunnahnya kita menghadap ke kuburan tersebut Kemudian setelah itu beliau Bergeser sedikit Menghadap kiblat Dan berdoa Dengan mengangkat tangan beliau Ini yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar Setelah beliau mengucapkan salam Beliau menghadap ke kiblat Mengangkat tangan dan berdoa Isi doanya adalah mendoakan kebaikan untuk Rasulullah SAW dan Abu Bakar dan juga Umar. Jadi kalau kita mau berdoa, maka sunnahnya kita menghadap kiblat. Kalau kita ingin mendoakan orang yang dikuburkan dengan doa, maka sunnahnya kita menghadap kiblat. Tapi kalau mengucapkan salam, ini sunnahnya kita menghadap ke kuburan. Jadi harus kita bedakan antara mengucapkan salam dengan berdoa. Karena mengucapkan salam ini mukhatabnya adalah orang yang dikuburkan Kita mengatakan Assalamualaikum Assalamualaika Ini mukhatabnya adalah orang yang dikuburkan Adapun orang yang berdoa Maka mukhatabnya adalah Allah SWT Kita mengatakan Allahumma Ya Rabbi Rabbana Ya Allah Ini kita berbicara dengan Allah SWT Oleh karena itu sunnahnya Kita menghadap kiblat Dan juga dengan mengangkat tangan. Ini yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Hendaknya kita bisa meniru apa yang beliau lakukan dan beliau adalah termasuk orang yang sangat bersemangat untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kemudian di sini perlu kita perhatikan beberapa hal. Yang pertama, dilarang ketika kita berziarah berdoa kepada Rasulullah SAW memanjatkan doa meminta kepada Rasulullah SAW. Karena yang namanya doa ini adalah ibadah. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Artinya, apabila doa adalah ibadah dan ibadah ini adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh yang namanya doa ini diserahkan kepada selain Allah Siapapun dia Meskipun itu adalah seorang nabi Tidak boleh diserahkan Doa ini Kepada nabi sekalipun Dengan mengatakan misalnya Di depan kuburan beliau Ya Rasulullah Berikanlah aku ini dan itu Atau mengatakan Ya Rasulullah Doakan saya Ya Rasulullah Mohon ampunkan untuk saya maka ini semuanya termasuk berdoa kepada beliau Mengatakan ya, Allah, ya Rasulullah Tolong minta, mintakanlah ampun kepada Allah untuk saya Ini adalah bentuk berdoa Atau mengatakan ya Rasulullah Mudahkanlah urusan saya dan seterusnya Beliau SAW mengatakan Ad-doa huwal ibadah Doa itu adalah ibadah Barang siapa yang menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah Swt, maka dia telah melakukan kesyirikan. Yang Allah Swt wa taala mengabarkan, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan masih mengampuni dosa yang lain bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah mengatakan, "Innahu may yusyrik billah" Waqad harramallahu alaihi jannah Wa ma'wahun nar Wa ma lidzalimina min ansar Sungguhnya barang siapa Yang menyekutukan Allah SWT Maka Allah SWT telah mengharamkan baginya Surga Dan tempat kembalinya adalah neraka Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Oleh karena itu, ini harus kita perhatikan. Jangan sampai kita datang ke makam Rasulullah SAW dengan maksud untuk berdoa dan meminta kepada beliau. Jadi yang kita kerjakan di sana adalah justru mengucapkan salam. Salam artinya adalah mendoakan dengan keselamatan dan juga dengan mendoakan kebaikan bagi beliau dan dua orang sahabatnya. Di antara hal yang perlu, perlu diperhatikan, dilarang kita untuk mengusap-usap dinding-dinding yang ada di sekitar makam Rasulullah SAW dengan keyakinan bahwasanya dinding-dinding tersebut membawa barokah. Karena Nabi SAW tidak pernah menganjurkan dan para sahabat Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya. Di dunia ini hanya ada dua tempat, ada dua benda yang disunahkan untuk diusap dengan maksud mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama adalah rukun Hajar Aswad, kemudian yang kedua adalah rukun Yamani. Ini adalah dua tempat di dunia yang disunahkan, yang dianjurkan kita untuk mengusapnya dengan maksud untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Adapun yang lain maka tidak disunahkan untuk diusap dengan maksud ibadah. Entah itu makam Rasulullah SAW maupun tempat-tempat yang lain. Kemudian yang ketiga, dilarang kita untuk terlalu sering berziarah ke makam Rasulullah SAW. Berziarah ke makam beliau, kalau jarang, maka ini disyariatkan. Seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiallahu anhu. Adapun terlalu sering berziarah ke makam Rasul, maka ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Beliau SAW mengatakan, la taj'alu qabri aidan. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai aid. Maksud dari aid di sini adalah tempat yang sering diziarahi. Jadi aid bisa mencakup waktu maupun tempat. Jadi maknanya janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai aid yaitu sebagai tempat yang sering diziarahi sampai sehari berziarah ke sana dua kali, tiga kali atau empat kali maka ini termasuk yang dilarang di dalam hadis ini. Belum mengatakan janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai ayat tempat yang sering diziarahi. Wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni. Hendaklah kalian bersolawat kepadaku di mana saja karena sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku Jadi maksud beliau salam, Janganlah kalian terlalu sering berziarah ke kuburanku Kalau kalian ingin bersalawat Silahkan bersalawat di mana saja Silahkan mengucapkan salam di mana saja Karena salawat dan salam kalian Itu akan sampai kepadaku Akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada Meskipun kalian tidak langsung berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sebuah kesalahan yang sering dilakukan adalah seseorang setelah sholat lima waktu berdiri kemudian menghadap ke makam Rasulullah SAW dari jarak jauh kemudian mengucapkan salam ya ini adalah perkara yang tidak disunahkan jadi sunnahnya kalau kita mau berziarah adalah langsung datang dan mendekat ke makam Rasulullah SAW. Adapun berdiri dari jarak jauh di dalam masjid maupun di luar masjid dengan menghadap ke makam Rasul dan juga mengucapkan salam, maka ini tidak ada sunnahnya. Kemudian tersebar di kalangan kaum muslimin bahwasanya ada kalau ada sebagian orang yang datang ke kota Madinah ini maka saudaranya atau tetangganya mengatakan tolong sampaikan salam saya kepada Rasulullah SAW. Kita katakan bahwasanya ini tidak disunahkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam sebuah hadis beliau mengatakan Inna lillahi malaikatan sayyahin yuballighuni an ummati salam. Sesungguhnya Allah Swt memiliki malaikat-malaikat yang tugasnya adalah berjalan di permukaan bumi untuk menyampaikan salam dari umatku. Sungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berjalan-jalan di permukaan bumi yang tugasnya adalah menyampaikan salam dari umatku kepadaku. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya salam yang kita ucapkan di mana saja apakah di negara kita atau di tempat yang lain ini apabila kita ucapkan maka salam kita ini akan disampaikan oleh para malaikat Allah Swt akan disampaikan oleh para malaikat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam artinya tidak perlu kita menitip salam kepada orang lain karena ucapan salam yang kita ucapkan di mana saja kita berada ini akan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perlu kita ketahui bahasanya tidak ada di sana hadis yang khusus yang sahih yang berisi tentang keutamaan orang yang berziarah ke makam Rasulullah SAW. Semua hadis-hadis yang berisi tentang keutamaan yang khusus bagi orang yang berziarah ke makam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak ada yang sahih, tidak ada yang sahih. Bahkan Hadis-hadis tersebut ada di antaranya yang maudhu, yang palsu. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama hadis. Di antaranya adalah Daruqutni, Uqaili, Baihaqi dan juga yang lain. Mereka adalah para ulama hadis dan mereka mengatakan demikian. bahwasanya tidak ada hadis yang sahih yang berisi tentang keutamaan orang yang berjarah ke makam Rasulullah SAW. Di antara hadis-hadis yang tersebar adalah man hajja walam yazurni faqad jafani. Barang siapa yang melakukan haji kemudian dia tidak berziarah kepadaku, maka sungguh dia telah berlaku tidak sopan kepadaku. Hadis ini tidak sahih. Bahkan hadis ini adalah hadis yang maudhu, yang palsu. Dan juga hadis-hadis yang lain. Jadi secara umum tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan tentang keutamaan orang yang berjarah ke makam Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya adalah kuburan Baqi. Ini adalah kuburan yang kedua yang disyaratkan untuk diziarahi. Kuburan Baqi ini pertama kali digunakan untuk menguburkan orang pada tahun 2 Hijriah. Ada yang mengatakan bahwasanya orang yang pertama kali dikuburkan di sana adalah saudara sepersusuan Rasulullah SAW yang bernama Uthman ibn Math'un. Dan ada yang mengatakan yang lain. Setelah itu dikuburkan para sahabat yang lain. Di antaranya yang kita kenal adalah istri-istri Nabi SAW yang jumlahnya ada sembilan. Di antaranya adalah Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah Ummu Habibah dan juga yang lain kemudian putri-putri beliau yang jumlahnya ada empat semuanya dikuburkan di sana yaitu Zainab Ruqayyah Ummu Kulthum dan juga Fatimah dan keempat-empatnya adalah putri dari Khadijah radhiyallahu anha istri pertama dari Rasulullah SAW kemudian diantaranya adalah Abu Hurairah sahabat yang paling banyak hadisnya. Demikian pula Abdullah bin Mas'ud ahli tafsir dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Demikian pula empat orang yang termasuk orang-orang yang dikabarkan masuk surga atau di antara sepuluh orang yang dikabarkan masuk surga yaitu Uthman bin Affan, Sa'id bin Zaid Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga Abdurrahman bin Auf. Empat orang ini termasuk sepuluh orang yang dikabarkan masuk surga oleh Rasulullah SAW. Ini juga dikuburkan di sana dan juga para sahabat yang lain yang jumlahnya cukup banyak dan sepeninggal para sahabat kuburan baki ini masih digunakan untuk menguburkan orang sampai hari ini selama 1432 tahun baki ini masih digunakan untuk menguburkan orang. Dan setiap jenazah yang kita sholatkan di Masjid Nabawi ini langsung dikuburkan di kuburan baki. Bagaimana cara berziarah ke sana? Yang pertama adalah mengucapkan salam secara umum Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Yaitu Assalamualaikum ahlad diyar Minal mu'minin awal muslimin wa inna insyaallah la lahiqun as'alullaha lana wa lakumul afiyah semoga keselamatan atas kalian wahai penduduk negeri dari kalangan orang yang beriman dan orang yang Islam sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian aku memohon kepada Allah al-afiyah untuk kami dan juga untuk kalian ini adalah doa atau di antara salam yang pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika berziarah ke baki Dan di sana ada lafaz-lafaz yang lain, boleh kita memilih salah satunya. Apabila kita tidak mampu dan tidak hafal salam yang pernah dibaca oleh Rasul, maka kita mengucapkan salam dan membaca doa semampunya. Mengucapkan salam dan membaca doa semampunya. Dengan mengatakan misalnya ya Allah, ampunilah kaum muslimin yang ada di sini. Ya Allah, terangilah kuburan mereka, rahmatilah mereka dan seterusnya. Yang jelas jangan sampai ziarah kita ini kosong dari mendoakan kepada saudara kita, mendoakan untuk saudara kita. Kemudian yang kedua adalah mengingat kematian. Karena beliau SAW mengatakan Ala kuntu nahaitukum an ziaratil kubur Ketahuilah bahasanya aku dahulu Melarang kalian untuk berziarah kubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Maka sekarang berziarah kuburlah karena sesungguhnya ziarah kubur ini mengingatkan kalian kepada kematian. Jadi di antara ada berziarah kubur adalah kita mengingat kematian di sana. Mengucapkan salam dan juga mengingat kematian. Dan kalau orang berziarah ke sana dengan cara seperti ini, yaitu dengan mengucapkan salam dan juga mengingat kematian maka orang yang berziarah dan juga orang yang diziarahi mendapatkan faedah baik penziarahnya maupun yang diziarahi akan mendapatkan faedahnya orang yang berziarah ke sana mendapatkan faedah yaitu karena dia yang pertama mendapatkan pahala karena dia melakukan amal soleh amal soleh yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW yaitu ziarah kubur. Faedah yang kedua adalah dengan mengingat kematian. Karena seorang penziarah ketika dia datang ke sana dan mengingat kematian, maka dia akan memperbaiki amalannya dan juga berusaha untuk mengurangi dosa-dosa yang dia miliki. Ketika dia ingat mati, akan berusaha untuk memperbaiki amalan dan juga mengurangi dosa dengan istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang diziarahi, orang yang sudah dikuburkan di sana mendapatkan manfaat karena mereka didoakan. Didoakan dengan keselamatan, didoakan dengan ampunan dan didoakan dengan perkara-perkara baik yang lain. Kalau kita melakukan ziarah seperti ini, yaitu ziarah yang diperintahkan oleh Rasul, maka orang yang berziarah mendapatkan manfaat dan orang yang diziarahi juga mendapatkan manfaatnya. Adapun berziarah ke sana dengan ziarah yang tidak disyariatkan. Seperti contohnya orang yang datang ke baki dengan tujuan untuk meminta kepada ahli kubur yang ada di sana, meminta doa atau meminta ajar yang lain, maka orang yang berziarah di sini mendapatkan mudarat dan orang yang diziarahi tidak mendapatkan manfaat sedikit pun. Orang yang berziarah dengan cara seperti ini yaitu meminta kepada ahli kubur bukan mendoakan tetapi malah minta doa kepada mereka dan meminta hajat kepada mereka maka dia akan termudarati karena dia telah melakukan syirik besar dan orang yang dikuburkan tidak mendapatkan manfaat tidak mendapatkan manfaat dengan ziarah yang dilakukan dengan cara seperti ini. Jadi ziarah yang syar'iyah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya ini bermanfaat bagi orang yang berziarah dan juga orang yang diziarahi. Adapun ziarah yang tidak disyariatkan maka ini memudarati orang yang berziarah dan orang yang diziarahi tidak mendapatkan manfaat. Dan perlu kita ketahui bahasanya kuburan para sahabat radhiyallahu anhum yang ada di Baqi untuk saat ini sudah tidak diketahui satu persatu dari kuburan mereka. Kuburan para sahabat radhiyallahu anhum dan juga ahlul bait ini sudah lama tidak diketahui. Kurang lebih seribu tahun yang lalu atau sebelum abad yang kelima. Dan sebabnya disebutkan oleh para ahli sejarah yang pertama diantaranya adalah bahwasanya kuburan para sahabat ini tidak ada namanya. Tidak ada namanya. Ini kuburan fulan, ini kuburan fulana, Karena Rasulullah SAW melarang mereka untuk menulis nama. Kemudian yang kedua, kuburan para sahabat radhiyallahu anhum yang ada di Baki ini tidak dibangun di atasnya. Bangunan yang bisa membedakan antara kuburan sahabat dengan selain sahabat. Kemudian yang ketiga, kuburan baki ini bukan kuburan khusus para sahabat. Sepeninggal para sahabat, baki ini masih digunakan untuk menguburkan orang. Para tabi'in, para tabi'in tabi'in, dan juga kaum muslimin, selama 1400 tahun mereka dikuburkan di sana. Kalau sebuah pemakaman, di situ ada ribuan kuburan, dan bentuknya sama. Tidak ada tulisannya dan juga tidak ada bangunannya. Dan sudah campur antara kuburan sahabat dan selain sahabat. Maka dengan mudah sekali kuburan para sahabat tidak diketahui. Dan itu yang terjadi di Baqi. Kuburan para sahabat yang ada di sana sudah lama tidak diketahui. Sejak sebelum abad yang kelima. Kemudian setelah itu atau beberapa abad setelah itu datang sebagian orang yang mereka berusaha untuk mencari kembali kuburan para sahabat dan membangun di atas sebagian tempat yang ada di Baki dan mengatakan bahwasanya ini adalah kuburan sahabat fulan dan ini adalah kuburan sahabat fulan tanpa dalil. Dan di sini mereka telah melakukan dua kesalahan. Kesalahan yang pertama adalah mengklaim tanpa dalil. Mengklaim tanpa ada alasan yang kuat. Dan ini adalah sebuah kesalahan. Karena kuburan para sahabat sudah lama tidak diketahui. Kemudian yang kedua, mereka membangun di atas kuburan mereka. Membangun di atas kuburan. Dan Rasulullah SAW melarang kaum muslimin untuk membangun di atas kuburan. Kemudian setelah itu datang kaum muslimin dan ketika mereka datang ke Baki melihat bahwasanya di sana ada bangunan, menyangka bahwasanya ini adalah sesuatu yang yakin dan menyangka bahwasanya orang yang membangun bangunan tersebut mereka tidaklah membangun bangunan tersebut kecuali di atas ilmu, di atas ma'rifah. Padahal kenyataannya tidak demikian. Jadi orang-orang yang membangun di atas kuburan baki tersebut mereka tidak membangunnya di atas ilmu dan juga dasar yang kuat. Oleh karena itu sekali lagi bahasanya di ini tidak ada kuburan para sahabat yang bisa dipastikan ini kuburan fulan dan kuburan fulanah dan yang dilakukan oleh seorang penziarah adalah mengucapkan salam secara umum. Ia mengucapkan salam secara umum seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan ucapan salam secara umum ini ada dua kelebihan. Kelebihan yang pertama adalah lebih mudah bagi seorang penjara. Kemudian yang kedua, lebih banyak pahalanya. Lebih banyak pahalanya karena dia sudah mengucapkan salam, mendoakan untuk orang-orang yang dikuburkan di Baki dari awal sampai ketika dia berziarah saat itu. Kemudian tempat yang kelima atau kuburan yang ketiga yang disyaratkan untuk diziarahi adalah kuburan syuhada Uhud. Eh, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan dari para jamaah. Silakan ditulis dengan kertas dan diajukan ke depan dan apabila ada yang belum memiliki kertas maka bisa diambil ke depan. Kuburan yang ketiga adalah kuburan syuhada Uhud. Yang ini adalah merupakan kuburan para syuhada yang meninggal ketika perang Uhud yang terjadi pada tahun 3 Hijriah. Jumlahnya kurang lebih 70 orang sahabat di antaranya adalah Hamzah Ibnu Abdul Muttalib paman Rasulullah SAW sekaligus saudara sepersusuan beliau dan juga Abdullah bin Jahash radhiyallahu anhu dan juga Mus'ab ibnu Umair Handalah Abdullah bin Haram dan juga yang lain dan Rasulullah SAW dahulu beliau pernah berziarah ke makam para suhada Uhud ini dan mengucapkan salam untuk semuanya demikian pula khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan khalifah selanjutnya yaitu Umar bin Khattab Uthman bin Affan <clears throat> dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan telah datang di dalam athar bahwasanya mereka pernah berziarah ke makam syuhada Uhud ini. Oleh karena itu, di antara tempat yang disunahkan di, dan disyariatkan untuk diziarahi di kota Madinah ini setelah Masjid Nabawi adalah makam para syuhada Uhud. Dan caranya sama dengan ketika kita berziarah ke, ke Baqi yaitu dengan mengucapkan salam secara umum dan juga dengan mengingat kematian. Permasalahan yang terakhir adalah tentang hukum berziarah bagi wanita. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum berziarah kubur bagi para wanita. Ada di antara mereka yang membolehkan berdasarkan keumuman hadis Rasulullah SAW mengatakan Ala fazuruha Fa innaha tudzakirukumul akhirah Hendaklah kalian berziarah kubur Dan kalian di sini Mencakup laki-laki dan juga wanita Kemudian di antara dalil mereka Di antara dalil ulama yang membolehkan bahwasanya wanita Ini sama dengan laki-laki Yaitu butuh untuk mengingat kematian Laki-laki butuh untuk mengingat kematian Demikian pula wanita Butuh untuk mengingat kematian Jadi mereka mengatakan bahwasanya Seorang wanita juga dianjurkan Dan disunahkan untuk berziarah Sebagaimana laki-laki Dan ini Adalah pendapat sebagian para ulama Sebagian yang lain Mengatakan tidak diperbolehkan Diharamkan bagi seorang wanita Untuk berziarah kubur mereka beralasan bahwasanya hadis-hadis yang tadi disebutkan atau hadis yang tadi disebutkan yang isinya adalah keumuman perintah untuk berziarah ini dikhususkan dengan sebuah hadis. Dalam sebuah hadis, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawaratil kubur. Rasulullah SAW melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Mereka mengatakan hadis ini mengkhususkan hadis yang pertama Jadi ziarah kubur ini dianjurkan bagi laki-laki saja Adapun wanita maka tidak diperbolehkan untuk berziarah kubur Karena dalam hadis ini La'ana Rasulullah Rasulullah SAW melaknat Dan setiap dosa Yang di situ ada ancaman laknat Maka ini termasuk dosa-dosa besar Setiap dosa yang di situ ada ancaman laknat, maka ini termasuk dosa-dosa besar. Oleh karena itu tidak sedikit para ulama yang mereka mengatakan diharamkan bagi wanita untuk berziarah kubur. Termasuk sebagian besar ulama yang ada di negara Saudi ini mereka memilih pendapat yang kedua bahwasanya wanita ini diharamkan untuk berziarah kubur. Dan ini adalah pendapat yang lebih berhati-hati Dari kedua pendapat ini Karena seorang wanita Muslimah Apabila dia tidak berjarah kubur Maka dia hanya meninggalkan Perkara yang sunnah saja Tidak ada di antara ulama yang mengatakan bahwasanya ziarah kubur Ini wajib Jadi seandainya seorang wanita muslimah Meninggalkan ziarah kubur paling tidak dia hanya meninggalkan perkara yang sunnah Bukan perkara yang wajib Tapi seandainya dia ngotot Berziarah kubur Maka ada kemungkinan besar Ada kemungkinan dia terkena laknat Ada kemungkinan dia terkena laknat Oleh karena itu Pendapat yang lebih hati-hati Adalah bahwasanya seorang wanita muslimah Tidak berziarah kubur Dan Alhamdulillah pintu-pintu kebaikan bagi seorang wanita muslimah ini banyak. Amal soleh banyak. Salat, membaca Al-Qur'an, <clears throat> berzikir, berpuasa, berbakti kepada suami, mendidik anak. Ini semua adalah pintu-pintu kebaikan yang bisa digunakan oleh seorang wanita muslimah untuk menambah amal kebaikan dia. <clears throat> Oleh karena itu sekali lagi yang hati-hati dari dua pendapat ini adalah pendapat yang kedua yaitu hendaknya seorang wanita muslimah tidak berziarah kubur. Itulah yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan seandainya ada kebenaran maka datangnya dari Allah Swt semata dan seandainya ada kesalahan maka datangnya dari saya pribadi dan juga dari setan dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat di Masjid Nabawi bukannya 10 ribu kali masjid lainnya kecuali Masjidil Haram? Enggak, 1000 kali. Karena beliau SAW mengatakan Salatun fi masjidihada khairun min alfi salat Ya salat sekali di masjidku ini Lebih baik daripada 1000 kali salat Fi masiwahu illal masjidil haram seribu kali sholat di masjid yang lain kecuali di Masjidil Haram. Jadi jumlahnya adalah seribu, bukan sepuluh ribu. Ini kurang jelas pertanyaannya. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan sampai sekian. Wabillahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.